Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd Kita masuk ke pembahasan Tabi yang keempat, yang terakhir ya Yaitu tentang badal Qala al-musannif rahimahullah babul badal Huwa tabi' al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin Wa idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabih. padal adalah tabi' yang dituju bil hukum yang dituju hukumnya bila wasitotin tanpa wasitoh tanpa perantara wa idza ismun min ismin apabila isim dibadali dengan isim yang lain atau fiil dibadali dengan fiil yang lain maka yang membadalinya tabi'ahu ngikut kepada yang dibadali fi jami'i i'rabih pada semua i'rabnya ya, di sini beliau mengatakan dalam definisi tentang badal itu tabi' tabi' di sini mencakup semua macam tabi' ada berapa macam tabi' Hah? Pabi semuanya ada berapa? Hah? Empat. Ya. Tabi masuk di dalamnya apa? Naat, atof, taukid, dan juga badal. Al maksud bil hukmi bila wasitoh yang dituju secara hukum. Nah, ini mengeluarkan badal-badal ataupun mengeluarkan naat, mengeluarkan tabi-tabi yang lain seperti naat, kemudian juga taukid keluar dengan al-maksud bil hukum karena selainnya yang dimaksud yang dituju dari hukumnya adalah matbu'nya bukan tabi'nya berbeda dengan badal ya badal meskipun dia tabi' tapi dia dituju secara hukum ya secara hukum dituju Dan badal maknanya secara bahasa adalah al-iwab pengganti. Ya, bermakna apa? Iwab pengganti seperti dalam ayat asa rabbuna ayubdilana khairan minha. Semoga Rabb kami menggantikan untuk kami yang lebih baik darinya. Adapun maknanya secara istilah adalah seperti yang disebutkan di sini oleh musonif, yaitu tabi yang dituju secara hukum bila wasitoh tanpa ada perantara antara dia badal dengan mubdal minhunya antara dia badal dengan mubdal minhunya dengan yang dibadalinya dan faedah dari badal adalah taukid taukid wa tawdih dan juga untuk menjelaskan taukid dan tawdih menguatkan dan menambah penjelasan Dan istilah badal adalah istilahnya orang Basrah. ataupun orang Kufah menyebutnya dengan nama tarjamah, tabyin, takrir. Kemudian di sini dicontohkan ataupun sebelum itu kita baca dulu ya. Matanya wal badalu ala arba'ati aqsamin. Badal ada empat macam. Al awwalu badalu syai' min syai'. Yang pertama badalu syai' min syai'. Sesuatu yang dia menggantikan sesuatu yang lain. Wa yuqalu badalul kul al kul dan kadang disebut dengan nama yang lain yaitu badalul kul min al kul. Sama ya dengan badalu syai' min syai'. contoh contoh pada lukul atau pada syai' syai Ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Mana di sini padalnya Akhuka. Ya, mubdal minhunya mana? Zaidun. Ya, ditambahkan di sini akhuk untuk menjelaskan Zaid yang dimaksud. Dan juga untuk menguatkan datang Zaid saudaramu. Dan yang namanya badal itu pada niatan mengulang amil. Jadi ucapan muja'a Zaidun ahuka sama dengan ja'a Zaidun iya. Sehingga tadi disebutkan bahwasanya badal itu dimaukan di asar hukum. Eropnya bagaimana ja'a fi'lun madin. Mabni 'alal fath. Ya. لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضم آخره إيه. أخو بدل من زيد بدل كل من كل هذا بدل شيء من الشيء بدل كل من بدل كل من الكل والبدل يتبع المبدل منه يتبع المبدل في إعرابه تبعه في رفعه وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسم الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار mudhaf ilaih Ini contoh badal ataupun isi membadali ya Adapun contoh fi'il membadali fi'il adalah Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu azab Disebutkan dalam surat Al-Furqan Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu. Siapa yang berbuat dosa-dosa tersebut yalqa asama, niscaya dia akan mendapati dosa-dosa. Yudha'af lahul azab. Dilipat gandakan tentunya azab. Di sini badalnya adalah yudha'af lahu al azab. Yudha'af sebagai badal daripada yalqa asama, yalqa Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzab. Ini contoh fi'il membadali fi'il. Yudha'af sebagai badal dari yalqa. Ya, kemudian contoh berikutnya yang didatang oleh musannif adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Mana di sini badalnya? Siratal ladzina. Mubdalnya as-sirata al-mustaqim. Ya Rabbnya ihdi fi'lu du'a. Karena arahnya kepada Allah maka dikatakan fi'lu du'a. Ya sama hakikatnya dengan fi'l amr. Mabni ala hafi harfi illah. Fi akhirih wa huwa al-ya. Kemudian as-sirat ataupun ihdi di situ adalah fiil yang dia menasobkan dua maf'ul, butuh kepada dua maf'ul. Butuh kepada dua maf'ul. Dan hukum asalnya maf'ul yang keduanya itu ataupun dia sampai kepada maf'ul yang keduanya dengan bantuan lam ataupun ila. Kemudian as-sirata ihdina jelasna domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli ataupun ihdina fi'lun wa fa'il wa maf'ul wa fa'ilu mustatir fihi jawazan aw wujuban anta na domir munfasil mabni ala as-sukun fi mahalli asin mafulhu al al awal as-sirata maf'ul maf'ulun thanin. Al-mustaqim na'at li sirat. Ya. Kemudian sirata, sirata badal, kul min kul. Kemudian alladzina ismun mausul fi mahal jarin bil idhafah. Kemudian contoh yang lain wa qala ta'ala ila siratil azizil hamid. ila siratil azizil hamid fi qiraatil jar pada qiraah yang membacanya dengan jar i'rabnya ya bagaimana ila siratil azizil hamid ila sirati al jar wal majrur ila harfu الجار سيروطي اسم المجرور إلى وعلامة جري الكسرة وهو مضاف العزيز مضاف إليه الحميد نعت نعت المجرور مجر مثله وعلامة جري الكسرة الله بدل كل من الكل والبدل يدفع المبدل تابعه في جره وعلامة جره الكسرة ظهر على آخره Itu salah satu sisi Arab daripada lafzul jalal Allah pada ayat ini. Dijarkan sebagai padal dari sebelumnya. Al-Azizil Hamid Allah Badal syai' min syai' ya. Maksudnya badal syai' min syai' Adapun pada kiroah yang lain dibaca Allahu sebagai mubtada. Khabarnya setelahnya Allahu alladzi alladzi lahu mulku samawat atau dibaca ya. Kesempurnaan ayatnya dilihat setelahnya itu adalah khabar dari Allah bagi yang membacanya dengan rofa. <clears throat> Ya, badal syai' syai' ini masih kita pada pembahasan macam badal yang pertama ya. badal syai' syai' atau terkadang disebut badal kul min badalul kul al kul itu bobitnya adalah batasannya adalah antakuna zatul badal hiya zata al mubdal minhu agar zat badal adalah merupakan zat mubdal minhu itu sendiri sama gitu hakikatnya hakikat dari badal merupakan hakikat dari mubdal minhu yang dimaukan dari keduanya sama ya meskipun yang difahaminya berbeda ataupun lafaznya berbeda Dan badal badal ini jenis badal yang pertama ini badalul syai' syai atau badalul kul tidak butuh kepada robit yang mengikat dengan mubdal minhunya. Kenapa? Karena badal kul itu sudah dia inti dari hakikat atau inti hakikat dari mubdal minhunya. Sehingga tidak diharuskan tidak butuh kepada robit yang mengikat dengan mubdal minhunya karena badalnya inti dari modal minhonya. Ja'a Zaidun akhuka. Boleh nggak kalau kita ganti domirnya Ja'a Zaidun akhu Muhammadin? Boleh nggak? Boleh. Hmm. Datang Zaid saudara Muhammad. Ya boleh. Kok nggak terobitnya? Nggak apa-apa. Karena aku Muhammadin sama, ya penunjukannya dengan Zaid. Ya meskipun di sini lafanya beda, tapi hakikatnya sama gitu, sehingga tidak perlu kepada robit. Contoh yang lain juga tadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ada enggak di sini robitnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nggak disebutkan ya? Jadi ini macam yang pertama dari badal itu badal syai syai. Bobiknya adalah bahwasanya badal merupakan inti dari makna mubdal minhu dan tidak dibutuhkan pada pada jenis ini kepada robit yang mengikatnya. Kenapa? Karena pada badannya adalah hakikat dari mobil minhu. Kemudian macam badal yang kedua badal ba'd min al-kull. Baril ba'd min al-kull sawa'un kana dhalika al-ba'd qalilan aw katsira nahu akaltu ar-raghifa thuluthah aw nisfah aw thuluthaihi macam yang kedua dari badal adalah badal ba'd min al-kull badal ba'd min al-kull ya batasan dari badal ba'd min al-kull adalah takunu zatuhu ba'dhan min zatil awal. Jadi badal secara zatnya merupakan bagian dari mubdal minhu. Zat badal merupakan bagian dari zat mubdal minhu. Apakah sebagiannya atau sepertiganya, seperempatnya atau sama. Ya. Contoh di sini Akal turaghifa thuluthahu au nisfahu au thuluthai. Saya makan roti itu thuluthahu, sepertiganya. Sepertiganya. Mana di sini? Padalnya thuluthah. Mubdalnya mana? ar saya makan roti itu sepertiganya. Tersisa berapa? Eh, sisanya dimakan sepertiga. Tinggal dua per tiga ya. Yang dimakan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit ya. Gak apa-apa. Sama atau lebih sedikit atau lebih banyak dari mubdalnya gak apa-apa. Sebutin di atas pada lubang minal kul ya, sama saja. Apakah sebagian yang dikandungi pada makna badal itu isinya sedikit atau lebih banyak atau sama. Agal turohi fasulusah, au nisfahu atau setengahnya sama, au sulusai dua pertiganya lebih banyak, yang tersisa sepertiga. Eropnya bagaimana? Akal tu arrohi sulusahu, akal tu fi'lun wa fa'il, akala فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك التضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الرغيف مفعول به علامة وعلامة نصبه الفتحة ظهر على آخره ثلثه بدل بعض من الكل والبدل يتبع مبدل منه dan badal mengikuti mubdal minhu dalam i'rabnya tabi'ahu fi nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathah dhahir ala akhirih wa mudhaf al hadam al-muttasil mabni ala madha ad-dhamma fi mahalli jarrin mudhafun ilayh Kemudian wala budda min ittisalihi bi dhamirin yarji'u minhu lil mubdal minhu dan harus pada badal ba'd bin al-kul agar badal ini bergandengan dengan bomir yang kembali kepada mubdal minhu ya seperti contoh yang barusan kita lewatkan akal turughifa sulusahu di sini badalnya sulusah dan dia sulus bergandengan dengan bomir ha yang itu kembali kepada mubdal minhu ar harus ya imma mazkurun kal amsilah au muqaddaran apakah domirnya itu disebutkan sebagaimana contoh-contoh yang telah disebutkan ataupun sebagaimana contoh yang telah disebutkan akal turogif sulusah contoh-contoh yang telah disebutkan akal turogif sulusahu au nisfahu au sulusai au muqaddarun ataupun ditakdirkan saja di situ bomirnya, seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ay minhum walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ay minhum bagi Allah ada kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram man istata'a atas siapa yang mampu di sini mana badalnya Hah? Padahalnya mana? Man. Iya, Padahal dari apa? man di sini badal dari apa? Hah? Dari anas. Badal bab minal kul. I'rabnya wawu harfu sinaf harfu sinaf. Lillah jarun majrur walaf lafdul jalalah majrur bila mu'alamatu jari kasur akhirih wal jarun wal majrur syibu jumlah muta'alik biwajibil hasaf takdiru kain. Jadi jadi walillahi ataupun lillahi jar majrur muta'alliq dengan sesuatu yang mahdzuf takdiru kain pada mahalnya rafa sebagai khabar muqaddam khabar muqaddam kemudian ala nas jar majrur ala harfu jar wan nas majrur bi ala wa alamatu jari kasr akhirih wal jar wal majrur syibu jumlah muta'alliq bi wajibil hadzaf taqdiruhu kainan fi mahalli nasbin hal hal. Jadi kalau tadi lillah khabar, ala nasi hal. Kemudian hiju mubtada muakhar marfu alamat rafi wa muakhirih wa mudhaf wal bait mudhafun ilaih majrur wa alamat jari kasru akhirih kemudian man اسم موصول مبني على سكون في محل جر بدل من الناس بل البعض من كل استطاع فعل الماضي مبني على الفتح وفعل المستتر فيه جوازا تقدره هو وجملة الفعل والفعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد آه عائد mana الضمير المستتر ضمير مستتر تقديرnya منهم jelas ya Arabnya lillahi itu khabar muqaddam ala nasi sibu jumlah pada mahalina subhal hal hiju mubtada muakhar kemudian man tatoa man di sini badal dari annas robitnya malah mahzuf takdirnya minhum man tatoa minhum siapa yang mampu dari mereka minan nas <clears throat> Kemudian macam badal yang ketiga adalah badal istimal badalu istimal. Badal istimal adalah badal yang dia menunjukkan makna pada matbu'nya. Badal yang dia menunjukkan makna pada matbu'nya. Makna ya, lihat maknanya. Bukan zatnya, bukan menunjukkan zat matbu'nya, tapi apa? Makna matbu'nya. Contoh Zaid, Zaidun atau di sini disebutkan ajabani ajabani Zaidun ilmu. Ajabani Zaidun ilmu. Mengagumkan Zaid ilmunya. Mana di sini padanya Ilmu. Dan ilm ini menunjukkan makna yang dikandungi pada modal minhunya pada Zaid. Iya kan? Ilm, ilmu kan makna, maknawi, iya kan? Beda dengan kalau dikatakan ajabani Zaidun misalkan wajhu. Nah, ini bukan istimal ini. Tapi apa? Madal apa? Ajabani Zaidun wajhu. Padahal ba'd min al-kull. Tapi kalau ajabani Zaidun ilmu, di sini maknawi, perkara maknawi ilmu maka dia badal istimal karena dia ilmu menunjukkan makna yang dikandungi pada mubdal minhu. Dan Zaid di situ mengandungi makna ilmu dan juga yang lainnya, banyak kan? إعرابnya أعجبني أعجب أعجبني فعل ومفعول أعجب فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب والنون للقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به زيد فعل مرفوع علامة رفعه ضم آخره علم بدل الشمال من زيد والبدل يتبع المبدل منه في إعرابه تبعه في رفعه وعلامة رفعه ضم آخره وهو مضاف له الأول هضم المتصل مبني على الضم في محل جر mudhafun ilaih ataupun disebutkan bil mudhaf atau bil idhafah wala budda min ittisalihi bi dhamirin imma madhkurun kal mithali kal mithali aw aw muqaddarun ka qouli ta'ala qutila ashabul ukhdud an-nar ay fi harus badal shimal untuk dia bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Ada kalanya disebutkan, apakah disebutkan domirnya sebagaimana contoh yang barusan kita lewatkan yaitu ajam ini zaidun ilmu ilm di sini badal shimal dan dia bergandengan dengan domir ha yang kembali kepada zaid disebutkan di situ au muqaddarun atau hanya ditakdirkan saja seperti contohnya kutila ashabul ukhdud celakalah ashabul ataupun kutila ashabul ukhdud celakalah mereka-mereka orang yang membuat parit-parit yang diisi dengan api untuk membakar mereka orang-orang yang beriman. An-nar kutil ashabul ukhdud an-nar atau an-nari? An-nari. Kenapa? Eromnya sebagai padal dari ukhdud. Iya. An-nar, ashabu al-ukhdud, ashabu an-nar. Orang yang menyalakan api pada parit-parit. Di sini tidak disebutkan apa? domirnya yang kembali kepada al-uhdud. Maka di situ ditakdirkan itu fi. Ya qutila ashabul uhdud qutila fi'lun madin mabni lil majhul ashab naib al fa'il marfu' alamat rafi dhammu akhirih wa huwa mudhaf wal uhdud mudhafun ilayh majrur wa alamatu jari kasru an-nari badal shimal min al-ukhdud wal badal yadfa'u al-mubdal minhu fi i'rabih tabi'ahu fi jarri wa alamatu jarri kasra akhirih wa al aid ila al-mubdal minhu muqaddar jadi dhamir yang aid kembali yang kembali kepada al-ukhdud itu muqaddar menurut jumhur yakni tahtini fi ya adapun menurut wa al kufiyyin nabat anhu al adapun menurut orang-orang kufah tidak ada di sini dhamir yang mahfuz sudah digantikan domirnya oleh an-nar yaitu alif alif lam yang ada pada an-nar aslinya adalah naruhu gitu loh jadi kata orang kufah tidak ada di situ domir yang mahdhuf sudah digantikan dengan alif lam takdirnya naruhu cuma diganti domir dengan alif lam dan menurut Ibnu Malik tidak ada hasab sama sekali. Berarti nggak ada apa? Nomir ya. Ya cukup dulu sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Pertama naat kan. Kalau naat gimana? Kalau naat masih manutnya, matbunya masih apa? Isim, <laughs> ya kan? Kemudian yang kedua apa? Apof, ya ini berlaku pada fiil dan isim, ya kan? Kemudian yang ketiga taukid. Ini berlaku pada eh, isim dan fiil, khususnya taukid lafzi ya kan? Pada fiil juga kan ada taukid yang lafzi. Adapun maknawi kan sudah tertentu isim. Yang terakhir apa? Ini yang kita barusan padal. Ini terjadi pada isim dan fiil. Ya, yang apa? Paham enggak? Ya. Yang lain? Satu lagi ya. Al-Badal Al-Mubayyin. Tapi udah habis waktunya. Sedikit lagi. Ada yang belum paham? Yang lain? Ini singkat saja penjelasannya ya. Untuk lebih jelasnya, insya Allah pada pembahasan kitab yang lain. Dihafalkan ya matanya, dimungkinkan itu sangat penting. Ya, cukup dulu sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Subhanallahi wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.